الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن وقال أيضا إن الذي ينسى القرآن بعدما حفظه إن الذي ينسى القرآن بعد حفظه يلقى الله يوم القيامة وهو أجزم وقال أيضا إن القرآن أسرع تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala pada pertemuan kita minggu yang telah lewat atau malam Sabtu yang telah lewat kita sudah membicarakan tentang keutamaan-keutamaan ibadah membaca Al-Quran serta yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam pembacaan kitab suci Al-Quran dan adab-adab kita membaca Al-Quran malam ini kita masih membicarakan tentang beberapa faktor yang disunatkan kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim itu. Namun lebih dulu kita kembali mengulang sedikit. Rasulullah bersabda bahwa sekian banyak ibadah yang kita kerjakan paling abdal ibadah kita ialah qiraatul Quran yaitu membaca kitab suci Al-Quran berdiri di ketika kita salat membaca Al-Quran. Dengan kata lain kalau kita sembahyang berdiri kemudian berayat, basurah. Maka seluruh Al-Quran yang kita baca karena berdiri di ketika salat diberi oleh Allah Ta'ala seratus kebaikan. Berduduk kita dalam keadaan sembahyang sunat lima puluh kebaikan satu hurufnya. Berwudu kita membaca kitab suci Al-Quran ketimbang kita bahapal tidak memegang Al-Quran diberikan oleh Allah Ta'ala 25 kebaikan sehurufnya. Tidak berudu, berudu 25. Yang tidak pakai udu karena kita hafal, maka orang itu mendapat fadilat dan keutamaan 10. Di dalam kitab Jauharul Mauhub itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya lain lagi bagi orang yang tadabburul qiraah bagi orang yang memaknai dan memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu itu diberi secara keseluruhan nah disinilah kita sebagai umat Islam langkah pertama untuk mengantisipasi dari era globalisasi dan era informasi ini dengan bersyukurnya kita mencemurnya di daerah-daerah kita tika-tika Al-Quran tika PRMI e. mencemurnya tika-tika Al-Quran kita sangat bergembira dan berbahagia bahwa nasib umat Islam yang diramalkan oleh karestinisasi bahwa dan negara Republik ini tahun 2005 sudah separuh umat Islam sudah separuh umat Kristen itu kehendaknya. Jadi dari 97 persen umat Islam yang ada di Indonesia diramakannya tahun 2005 menjadi 50 persen umat Kristen nanti. Yuriduna unur Allah. Nah lalu untuk mengantisipasinya mengantisipasi ini bagaimana? dengan kita serahkan dan kita arahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah untuk membantu tika-tika Al-Quran supaya anak cucu kita tidak buta dalam huruf Al-Quran dan lancar pembacaan Al-Quran serta punya tajwid dalam membaca kitab suci Al-Quran menurut Imad Ulun bahwa kita bersama-sama memperhatikan generasi penerus ini bukan dengan cara musabaqah tilawatil Quran. Itu terserah, tetapi langkah yang paling penting itu yaitu kita memperhatikan tika-tika Al-Quran. Silakanlah itu itu tuh pendapat Anda silakan untuk semaraknya Islam untuk musabaqah tilawatil Quran karena sudah tingkatnya nasional, sudah sifatnya nasional silakan. Tapi perlu diingat mana manfaat dan mana mudaratnya. Tetapi yang tidak ada mengandung mudarat yang semata-mata manfaat ini menurut pendapat ulun nang bungo bahwa tiga Al-Qur'an itu pasti banyak manfaatnya. Lalu bagaimana kita mensamarakan tika-tika Al-Quran ini? Nah kita berbahagia dan berbangga, bersyukur kita Kalimantan Selatan khususnya dengan diberikannya oleh presiden kepada ibu gubernur bintang penghargaan tentang keberhasilan Kalimantan Selatan oleh ibu gubernur dalam menanggulangi tika Al-Quran. alham, Artinya sifatnya sudah nasional menilai bahwa kita Kalimantan Selatan tika Al-Quran berhasil. alham, Ini bukan bangga, bukan bangga, ada bersyukur. tapi dapat bintang belum lagi dapat bulan penghargaan dan matahari perhargaan masih banyak lagi <clears throat> artinya meningkatkan lagi itu bukan melanjutkan kalau melanjutkan itu urusan bibinian kenapa <clears throat> <clears throat> ya memang kalau sudah tua itu memang lanjut maksudnya usia usia kalau kalau batu hatu kan lanjut nangin itu lanjut juga iya. ada tak salah juga kita kembali mensemarakannya ini bagaimana kita kan sekarang alhamdulillah otonomi daerah oleh pimpinan-pimpinan di daerah seperti di kabupaten bupati di kecamatan Pak Camat, lalu disosialisasikan bagaimana untuk menanggulangi nasib guru-guru tika Al-Quran dan kerjasama dengan orang kaya di sekitar itu. Misalnya, dari kecamatan dan dari kabupaten itu memberikan limpahan dana khusus untuk menanggulangi tika Al-Quran ini kalau sayang dengan agama Sekali lagi, kalau cinta dan sayang dengan agama, supaya jangan dikarubu iuran di masa akan datang agama kita, karena kita sudah tegar dan kuat. Kapan masanya pejabat-pejabat kita itu memperhatikan nasib agama? Sementara orang mumpung menjadi pejabat memperhatikan nasib agama kita. Kenapa kita ribut masalah partai? Kada ribut kita masalah pendidikan agama. Boleh jaga cara mana ini? Boleh aja kah? Nyaringnya sedikit. Boleh aja kah? Kada boleh hampihan. Ini yang kita perhatikan nasib agama kita ini yang diperhatikan. Mun sayang. Itu yang sering ulun kemukakan silahkan anda berusaha. Kejar harta, kejar pangkat, kejar prestasi. Boleh, silahkan. Tapi ingat, anak tidak boleh gagal. anak tidak boleh gagal. Apa artinya pian suge? Apa artinya pian pangkat tinggi kalau anak nakal? Nah orang beriman tidak boleh terperosok ke dalam lubang dua kali. Sudah anak nangka itu ingat. Cucu barang kayaknya berhasil. Cucu. Cucu ratan. Kan bahas cucu ratan seorang dah. Kalau ditambah cucu ratan terus mencurat. ditingkatakan kasihan guru tika itu diperhatiakan keluarganya nang inya ajar itu rokoknya dilihat oh gudang garam anaknya bertiga anak bertiga itu kan pasti ada bini artinya tenang ada mungkin anak anak ada sing dinian. Munnya mati masih babi mejo yang cagar kurang. Gajinya berapa? 50 ribu. Ya Allah. sabulan Rokok pulang tambah 2, 3, 4. Jisamsu memang dibanggakan. Gaji 50 ribu sebulan. Tunang ampun anak ada bakal. Dimakan anak baik nasib agama kita kalau gurunya kada diperhatikan di pondok, di pesantren enggak. Gurunya itu perlu. Oh, imam mana guru-guru di pesantren ini. Hai, terima kasih guru ajar. <laughs> Tapi orang sugi kada mau mendengari juga ada nah, ini. Orang suginya menyatil TV aja nya. Orang sugi kada sampai duduk di majelis taklim. Hubungan bos dapat. Just bos. ada aja kira-kira manfaatnya menengah ini memandangkan orang sogilah ada aja kalau tenah kasihan guru-guru yang mendidik anak kita tuh kasian. bahari ya Allah ulun boleh ke pulang kisah mangaji satahun kada tahu di huruf balok, bahapal aja nang hafal mau hafal guruan aja cangong maitihi paguruan rompong duanya lagi gigi lipos lipos membaca akan Imbah setahun sampai saya kulus supah bebulik pulang. lalu bahija. Menyambati huruf tunggal utinganna, menyambati satu demi satu. Menyebut hurufnya. Misalnya, coba hari, ya Allah tahun, Wah ini enam bulan sudah bisa mengaji. Eh, alhamdulillah Alif dapan ulam datas lam, jah bawah ikab datas ka, hadapan hu, dal beris dua, sabdu mim datas dam, mim mati nun sabdu ra bawah mir, ra sabdu ba datas horo ba bawah bi hamati mim bawahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wau datas walib dapan ulam datas lam jabawa ikab datas kehadapan hu mimati lam dapan mo mimati padapan mo plam bawah li hamati wau dapan hu nun datas na kan kayak orang memanda <laughs> kayak orang madihin dan <laughs> ada tarbangnya bagus banar itu madihin alif dapan u oh, lam datas la waw datas wa alif dapan u oh, lam datas la am jaba wa ikab datas ka hadapan ho mimati lam dapan mu mimati mati padapan muklam bawah liham mati waw depan hu nun datasna wa ulaika humul muflihuna <laughs> ah jagara nena nena na da basing kalok nena nena wow nena na wow na singgalok nah nenek nah baca sabar singgalok juga ujarnya ini nenek kayak turus kacang nah nah angka satu nah alep ini ini ini ini, ini nah lam nah belingkuk nah ini lam jalalah mau nggut muridnya gurunya beliuran baca akan Mudahan guru-guru kita bahari nama jadi kita Al-Quran dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kada si pambalas si dinai. Jangan ada sidin membacakan, gak ada bisa kita mengaji. Jangan sidin gak ada membacakan, gak ada bisa kita membaca kitab. Guru membaca kitab itu tadi de, nang tanda hulu membaca Quran tuh nang tanda hulu guru itu dihormati. Nah lalu bagaimana umat Islam menghadapi perkembangan sekarang? Pertama, nasib guru-guru tika Al-Quran itu diperhatikan guru-guru di madrasah, guru-guru di pesantren, berikanlah fasilitas, berikanlah dana yang menunjang untuk kehidupan mereka agar jangan ketinggalan mereka hidup lawan orang. Nah, lalu caranya bagaimana? Silahkan orang sugi hari-hari ke pasar dan pejabat hari-hari ke toko apa? Pejabat hari-hari ke kantor, silakan. Tapi sisihkan sebagian hasil berdagang ikut serta menyumbang men menjamin kehidupan gurunya misalnya satu orang guru 100 bayar sebulan atau tangan 200 angkat tangan dan Tuhan bos ini aku dua orang sih menjamin aku dua orang setiap bulan ambil lawan aku 300 nang seikong angkat tangan pulang aku dua Ujungnya seikong, aku saikong ah, aku tak ada sugi kan orang nyawa lebih tepat malah sedikit kan aku je sini saya kau Ada awak awak berdua kan. Aku je sini banyak tanggungan juga awak. Lah ada awak awak. Nah pang tadi orang kandangan aku bertiga. Oh, rupanya orang kandangan ini murahan umpanya. Woi, himong pada banyak anak pamalar juga. Entah maaf lah orang kandangan lah. kada kita kada boleh bayi tuh misal aja pang misal. Makanya jarbuhannya kan ada alfa jar Napa jako alfa tu Alabiu pamalar aja. Wah, manyengong mana jako tak awan nenenan. Ya dengan adanya Mbak pol, orang-orang Alabiu nang pamalar berdirilah yayasan pondok pesantren Alfalah. Itu hasil orang Alabiu pamalar itu. Kan hasil bubuhan pian nang murahan mana pesantren tak ada di BIC, kan? Nah, aku nangan sedikit, kan? Nah, aku tak masuk aja sedikit anak. <laughs> Ayo, sepuluh orang misalnya dijamin oleh orang sugih, oleh pejabat Berapa jatah di lingkungan itu? 70. Ya kan? 7 orang ini supaya cepat bisa mengaji 70. Nah, kalau 70 ini sudah berkembang terus habis karena bisa ahli, keluar lagi, masuk lagi dan 70, setiap orang-orang yang punya anak tidak dibebani SPP-nya, tidak dibebani bayar bulanannya, insya Allah yang susah-susah ada lagi anaknya ketinggalan. Sehingga orang susah ulah terus anaknya. <laughs> ada malam tanpa maulah anak. Jadi ada nama, ada tugas menggajinya, ada tugas nama urusinya, ada tugas nama ajarnya, ada tugas sih nama ulahnya. Mun sayang lawan agama mun sayang. Mun ada sayang bawa duit tuh ke dalam kubur kayaknya bos saya. Ada mau dikorbankan? Berkorbanlah sebelum jadi korban. Kalau sudah sudah jadi korban, tidak usah lagi berkorban. Sebelum jadi korban harus berkorban. Nah, apa itu ya korban-korban? Lawas lagi hari raya haji, korban nah, apa aja? Seorang ada nangar, mau benar. Nah, begitu pula di lingkungan supaya jangan rawan. Ada tapi ada ulama, masjidnya besar, hatibnya bakurang, orang, nang ahli tajwid, nang ahli macam-macam kurang orang sugi ini berpikir. Kumpulkan dana di masyarakat. Bilanya ada orang susah, pintar, cerdas, tangkap inya. Mbak tangkap bawa ke pesantren, ikam tugas belajar. Setelah ikam belajar di pesantren berapa tahun aja nah, ikam, kami sebagai masyarakat Maungkosi, bulik ikam kena harus babini di kampung kita. Harus babini di kampung kita. Sawat balima ba enam nanti unggul senang itu insya Allah karena sudah berjasa masyarakat mau ngkusi ia kada turun juga setelah ia tamat apa padanya menawarkan eh mainkah? main kah nah, maaf jenya maaf aja bular bular matanya ada kawa nih narima kah maaf aja pincang rasa bergelombang dunia eh maukah maaf aja bular kenanganku cacak sakalinya ular, gandanganku picak, sakalinya bular. <laughs> Tawarakan lawan inya supaya inya jangan berbini ke daerah lain. Sehingga di masyarakat tuh ada lagi rawan. ada lagi kurang kekurangan orang alim karena sudah memperhatikan generasi penerus. Nah ini yang dikhotbahkan oleh orang khatib, oleh hati hatib Kita sekarang harus memperhatikan generasi-generasi penerus agar masa depan umat Islam itu dalam keadaan cerah. Tanyaannya rak nih Bapak, harus memperhatikan generasi penerus masa depan yang cerah. Muka ada tuan guru di kampung ya Allah. Masuk kaina guru nang kada karuan melajari tasawuf. Kada kau mengantisipasi. Kada kau menahan filternya kada ada. Lila, nang pada keturunan Rasulullah bapak Sayyid saya adalah Habib ini saya dunia Rasulullah saya ini adalah orang ahli surban yang kana salim kana kana kana tasbihnya kana di bawah kana maksudnya telapak batisnya kana karena rawan di kampung itu kan ada orang alim akibat nang sugi kada memperhatikan. Eh, oma baju jubah persis kayak kala sakti potongan. Gandangan tuan guru no. Kayak kala sakti. Kasihan orang nang kada sayyid maka ku sayyid neraka. Kada ada juriat Rasulullah pada juriat Rasulullah palasu. Kada palasu, ada palasu. Bah ngalih emang kada ada Tuhan guru di kampung ya Pak. Sudah kita kisahkan. Tuhan guru, Tuhan gurunya gagaringan belum mati lagi. Najak rumah bersalamatan. Sadang sudah menunggu kada datang Tuhan guru hujan gerimis. Sinin penyakit asma dilihat oleh ampun rumah kadang hadirnya kadang mau pengalaman betul tunjulan bilang beberapa puluh manit ikam aja ikam aja ikam aja berdiri ampun rumah di ya, ampun rumah cagar dingin badan ini anang segala makan galan segala galanya ini berdiri ampun rumah keputusan di ya, ampun rumah nama baca doa tukang Ja tukang nanaran bongol ada bongol nih kawah aja di bongol dia juga kan pintar juga tukangnya ini maaf jadi tukang lah lain tukang bian lain <clears throat> tukang nang bongol ayo eh, jatuh apa makanannya jebuannya makanannya jarang rumah macam-macam mainan arah bersalamatan itu dulu pertama ya ada pais ada popoda macam-macam eh hmm. Eh, ayo tukang biris saja ayo biris saja aja nah salah itu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Mantap jebuannya nah. istighfar aja lah mulanya hmm, Sebelum Al-Fatihah tuh kayak guru bakri juga jebuannya <laughs> eh, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Ais, ya Uda. Urtihum Fatihah. Kada ila hadratin Nabi Sayyidina Lahumul Fatihah kada. Pais pupuda humbul Fatihah. Nanaran bungo, sama pada bungo, baca buahnya Fatihah. Ya kada yang perhatikan Bang. Amin, amin, amin. Hmm. Um, um, tahu aja gitu pada aku nang dalam bisa disuruh je baca doa amin je mudahan ampun rumah nang nang lapas mati amin Ya Tuhan. ada baca doa ada sesumpah lawan oh, ampun rumah ya. ujarnya tahu aja pada aku ada bisa baca doa amin jabuannya mudahan ampun rumah lakas mati amin jabuannya cuma ibaratnya kada kaitu ampun rumah atau wajah nang ada bisa baca doa amin mudahan ampun rumah lakas mati amin jabuannya ayah mudi mah juga bacaan habis nama itu menyambung pulang salawat tunjina mantap juga Allahum sallallahu Muhammad salat afat amin jawabannya lebih diajab hajat amin sampai waktu belum nabi asal gayat amin berdiri ampun rumah eh jangan ampun rumah jangan kayak itu kan asal gayat asal gayat bunga benar orang bacaannya waktu beli hu nabiha aqsal rayat antam kan waktu asal gayat gitu kan. ya ampun rumah jangan kayak itu ikan. Nah, singgung aku tau lah. Itik ayamku besembalih mulai. Tadinya asal gayat bang. Orang kada ilmu, orang kada ilmu baca doa. Siapa nang salah lingkungan tuh kada mempersiapkan generasi penerus. Nah ini Orang kata ilmu sudah dikisahkan. Maaf sedikit lah orang kalua, maaf lah. Orang kalua ini duduk di warung anak banyak hidup susah, sian. Bapak mai di warung sian? Nyepa aja woy ini. Pemerintah hanya kabe, kabe, kabe, kabe. Bineko, jabati anan teras. Jadi ujaran tiga pian masuk kabe, nyepa aja sih dan aku masuk kabe. Jadi kabe bineko, berarti anan teras sebentia pun di sini nak masuk kafe jadi obat jadi jurang siapa nama onta kok juga ya eh, gitu. <laughs> sini. ya Allah nang lak diumbang ambingkan arus menangis orang alim melihat perilakunya jalan-jalan di pinggir jalan nang bejual kurang dan komik menangis melihat orang alim nah Iya. Asal kalian enak kok. <laughs> Nah, itu tuh orang pintar, Pak. Pembina tangan manusia. Di Jakarta tuh jeruh ya, ini ada menukar kaset porno tuh nyaman dia ya, tiga ribu ya bang udah duit. Akan dikemanakankah generasi penerus ini di masa yang akan datang? Sekali lagi, akan dikemanakankah generasi penerus ini 20 tahun yang akan datang? Kalau ada kita-kita ini memikirkannya sangat-sangat berbahaya. Ini kita di masjidnya. Anak cucu kita di mana? Nena, nah, alhamdulillah anak-anak halus-halus mau hadir. Alhamdulillah. menentu Tuhan Tuhan biasa aja. <laughs> menentu Tuhan para mati juga sudah ini minta maaf lah. Nah, itu salah satu diantaranya bahwa kita kerjasama orang sugi lawan masyarakat menggaji tika Al-Quran tidak dikhususkan kepada orang nang ampun anak sebab menikmatinya bukan karena nang ampun anak aja nang menikmatinya kalau inya berpengalaman di masyarakat sama masyarakatan kalau nama ungkus itu mama abahnya, inya sudah tamat, inya kada rasa hutang jasa di masyarakat. Tapi kalau masyarakat mengungkusi, inya rasa berdosa kalau meninggalkan masyarakat. Karena merasa masyarakat inya. Bujur aja kah? Jangan unggut-unggut ini digawin ini. Kan tersalah juga, unggut tersalah, aja, kada unggut tersalah juga. Nang tersalah napa? Nang kada sing unggutan lawan nang kada menggawi itu. Nah, kita boleh ke pulang. Luar biasa keistimewaannya baca Quran. Sampai dalam hadis Rasulullah, orang yang ahli membaca Quran, sudah kita bicarakan hamilul Quran. Di situ banyak ulama mentafsirkan salah satu di antara sepuluh orang yang bebas dari siksa kubur adalah hamilul Quran. Ada mengatakan ai hafidul Quran, orang hafaz Al-Quran. Ada orang yang mentafsirkan, orang yang mengamalkan Quran. Ada lagi orang mentafsirkan, orang yang menjadikan Quran itu wiritan. Ada yang mengatakan, orang yang menjadikan Al-Quran itu sumber hukum dan sumber bacaan. Lapas siksa kubur. Sekali lagi nah biar andika sampian sabaratan badagang aja hari-hari tapi hakikatnya maajar tika Al-Quran nah ini hebat orangnya badagang aja hari-hari tapi nilainya maajar misalnya aku dua jamin guru tika Al-Quran aku jamin dua sehingga 300 ribu misalnya sebulan nang 300 ribu sebulan di sini bayar jadi sini hari-hari ke toko tapi nilainya hari-hari maajar karena tanpa sidin gak ada yang mau maajar ikhlas tuh sudah bujur aja bujur aja majar tuh ikhlas bujur aja nang ampun anak berpikir caka ibarat kaum di masjid pengabdian baju bagus, bujur. Tapi kita harus memikirkan nasib mereka di pesantren. Gurunya tuh mengabdi dan mengajar. Kemudian untuk agama, bujur juga sudah. Kemudian lagi untuk mengamalkan ilmu dan siap mengamalkan pada orang lain, bujur juga. Si pimpinan pesantrennya harus memikirkan nasib gurunya bagaimana menanggulangi kekurangan dana agar mereka mengajar dalam keadaan tenang. namun gajinya 50 ribu sebulan ba anak ba tiga roko dua tiga empat hah tulak ba ujik Eh, sudah mah habis ini nih cium siku bau lantai kalau sayang lawan agama sekali lagi kalau sayang lawan agama Rasulullah bersabda, Allah dan Rasul menghargai orang yang mau membaca Al-Quran walaupun kada ahli, tapi ia tetap memaksakan diri untuk mengaji dan belajar dalam hadis. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u wa huwa alaihi saqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan inya agak-agak membaca. Kesian kagak lancar, tapi kemauan ada saya saya kulus saya kulus su, supaha supaha minan minan nasi ma, ma wal, wallahum an an latihim allatihim allati kanu alaiha qul qul lillahi al masriku masyriqu wal maghrib jabuhannya belum bisa lagi deh yahdi yahdi may may yasa yasa ila ila siratim tim mustaqim rupanya kemauan kayak orang juga nah nang baaga-aga tuh nilainya dua pahala dapat sak sak sak tiga ada dapat kali sepuluh tiga puluh saya ya ya ku ya ya kulus lus lus su su supa supa supaha uminan minan minan minan nasi ma ma wala wala wala nah jadi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 Ayo, nang ahli. Kada lagi kawannya lawan manusia dihalau di padang masa. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل itu misalnya orang na ahli nah kada ahli tadi ada juga pahalanya beganda tapi jangan bersih aja baniat berulut-ulut ah tuh bisa murtad nih untuk ulut-ulut <laughs> saya saya saya saya ku, saya saya ku. kan apa jar saya dan aku nah itu kada boleh mau ulut guru bakrinya apa aja mau ulut nah, jurang misalnya kada boleh ya masih aja anak mana kau orang ini orang nggak dibahas tunggu bacaan aja udah sama bahas-bahas orang kada rami ada rami teh napang teh <laughs> banyak besi teh <laughs> Banyak kelebihan-kelebihannya kita sambung sedikit. Kita sambung terhadap pembicaraan kita yaitu nang disunatakan dalam membaca al Al-Qur'an. Aku jalan diulangi. Padahal aku boleh, kira bapak juga Waktu kita hendak membaca tuh jangan baca dulu, batunduk dulu. Hadirkan lawan orang nama nolongi kita membaca. Oh, jakanya kada ampunnya nang ini nah nang menurunkan kalam nih kada baca Al-Qur'an Pertama, kegembiraan Allah memilih aku kalau membaca kalamnya. Oh iya, hmm, tondok nih kan aja. itu bubuhan film itu. Imbah itu baniat pulang. Baniat kita ulangilah. Khudh minal Qur'an. Khudh minal Qur'an masih tawakaifa syi'ta. Sudah kita bicarakan. ma huwa Luar biasa Quran. Niat apa kita baca? Nah, lalu pada ketika itu pertama-tama kita berniat hendak bertakarub diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya supaya batin kita senantiasa ingat karena orang takarub dalam batinnya ingat lawan Allah. Dan dengan berkat Al-Quran ulun ya Allah minta ilmu pengetahuan yang tak terhingga. Sehingga ulun yang sulit-sulit paham ulun. Ilmu ilmu ilmu agama yang sulit ulun paham berkat Al-Quran. Dan mata hati ulun terang ya Allah untuk mengamalkan segala pengetahuan yang ada. Dan ulun mudah-mudahan ya Allah dengan berkat Al-Quran dibukakan dada ulun rahasia-rahasia Al-Quran. Niat Makanya kita membaca Yasin itu kayak itu juga. Yasin makuriatlah. Yasin itu niat apa orang nama membaca. Semestinya kita berniat, Ya Allah, berkat ulun baca Yasin. Mudahan Ya Allah, Allah ulun disihatakan. Apa gunanya sugih mengada sihat? Ulun minta ya Allah sehat batang tubuh sekeluarga. Ya Allah berkat Al-Quran, berkat Yasin, mudah-mudahan segala urusan ulun mudah. Ya Allah tak buka hati ulun untuk mengerjakan ibadah kepadamu. Hanya rias, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal ya Quran al-Hakim, innaka laminal murusan. Kita ini kada ada napa-napa berniat kada apa kada bapatiha kada berniat kada yasin Al-Qur'an al-Hakim inna kalaminal mursal kada ada berniat apa napa Fatihah, ma quri'atlah niat apa orang membaca? Bro, jura, bacakan dua salamat Al-Fatihah, Jasidin. Nah, apa niatnya baca Fatihah itu napa? Bacakan guru aja dua salamat Al-Fatihah, Jasidin. Ada orang ilah hadratin Nabi, sarahkan dulu Fatihah itu pahalanya kepada Rasul. Lihat, kalau lawan yang lain ilah ruhi, tapi kalau Rasulullah ilah hadratin, itu ada mengandung unsur tasawuf. Jarang orang membawa ilah rohin Nabi. Kurang adab orang membaca ilah rohin Nabi. Pasti membawa kebanyakan orang tasawuf ilah hadratin Nabi ke hadrat Nabi. Bujur gak? Kenapa jadi orang membawa ilah hadratin Nabi, kada ilah rohin Nabi? Karena Nabi senantiasa hadir. Mana Nabi jarang sudah ada di Madinah nanti aku bakal kubur nih tuh hadir apa hadir. Jangan dilawani itu orang sebelah. Orang tahu di Nabi ini tuh dari dalilnya dasarnya ada ada aja Quran nggak ada hadis ada ada apa nggak itu perkataan ulama ulama itu jawabannya buahnya aja nafsu juga berkata itu sama kita juga menghina akan pula mati mati radionya ampe hmm. disunatakan membaca Al-Quran dengan ba'a'udzubillah kita sambung sunat A'udzubillah sunnah. Sebelum membaca Quran itu ba'o. Nah disinilah ulama-ulama fikih menyunnahkan. Begitu kita usalli fardal maghribi, membaca wajah sampai waana minal muslimin. Lalu a'udzubillahnya itu bagamat supaya dapat pahala sunat. Bismillahnya banyaring. Ambil khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat banyaring. A'udzubillahnya bagamat sunan. Han, orang alim fikih bukan alim tasawuf aja ada ba'udzubillah sunat hukumnya apalagi dalam sembahyang terkecuali awal surah daripada surah baroah itu tidak diperintahkan kita membaca Bismillah hanya dengan a'udzubillah. Kenapa? Sebab bismillah sifat kasih sayang. Sedangkan ayat Bara'ah turunnya pada ketika Rasulullah berperang. Karena berperang tidak ada sifat kasih sayang lawan orang kafir. Karena kafirnya harbi. Kafirnya memerangi. Kalau di daerah kita hal kafirnya kafirnya kafir kafir zimmi, tanda memerangi lawan di kita, kita tidak boleh berbantah dengan mereka. Sepanjang iman dan keyakinan kita tidak dirampas mereka. Nah, terkecuali mereka buka bingung. Terkecuali mereka menyatukan pendapat bahwa miras, bahwa perda kita dalam minuman keras harus dilanggar. Dan ini ditetapkan. Nah, kita perang masalah itu. Maksudnya, kita ajukan pendapat kita bahwa perda mata terhadap miras tetap dipertahankan. Itu misal, gawian DPR nih, itu ulun ada, Itu dipertahankan karena kita orang Islam. Masa kita kada diiming-imingi duit 2 miliar kita merampas itu? Misalnya, <clears throat> Michel, Michel. <clears throat> ada misal atau ada Michel. Surah Bara. Kemudian disunatkan membaca Quran dengan tartil. Betartil. Tartil itu adalah tafsirnya. <laughs> Membaca Quran itu mufassaratan harfan harfan. Hurufnya jelas dan bisa ditafsirkan. Misalnya, itu kada kan batar tel bacanya ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما وانذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمن huruf huruf itu jelas-jelas mungkin itu bang nah itu kada dapat pahala sunat nang sunatnya batartil warattilil qur'ana tartila wa tusannu qira'atu tadabburi wa tafahumi fa wal maqsudul a'zam wal matlubul aham wa bihi as suduru wa al qulubu Kama qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Disunatkan membaca Al-Qur'an sambil memaham dan memikirkan tujuan-tujuan yang dibaca. Alif Lam Mim Allah juga mengetahui apa maksud alif lam mim. Zalikal la raiba fihi hudan lil muttaqin. al oh, Quran ini diturunkan lawan orang yang takwa lawan Allah. Menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Nah kayak bagaimana orang yang takwa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما razaqnahum yum sambil memaham sambil memikirkan tambah lagi dapat pahala sunat sahurutnya 50 jika berduduk dan semayang sahurutnya 25 jika di luar semayang dalam keadaan berudu tambah lagi pahala tadabburil qiraah ini orang tidak bisa terkecuali sudah memiliki dan belajar ilmu tafsir. Belajar ilmu tafsir tidak cukup dengan kursus cepat terkecuali harus belajar tafsir-tafsir Al-Quran bukan makna Al-Quran tetapi mengetahui tafsir Al-Quran nah ya nanti Tuhan Tuhani jurang bahari kasongsungan kawin jurang ka pasantren dahulu mengaji mengaji belajar tafsir jurang anak kawin iya anak tahu tafsirnya Quran teh bibinya nyaka itu juga ah, anak kan kawin iya anak ada kan bisa mengaji Quran teh anak sauran barang jangan kayak sauran lagi wa yustahabbul buka indal kira'ah wat tabaki liman la yakdiru alal buka ma'al husni wal khusyu' disunatakan membaca Quran itu dalam keadaan menangis ya Allah Abu Bakar Saayat membaca Al-Quranul Karim menangis sama laman kada singguringan menangis sampai bangkor mata Saayat aja baca awal kita nak ini Nang dibaca Abu Bakar wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. mambuliki buliki itu nah Abu Bakar tuh nah sama laman menangis Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sungguh kata Allah, neraka jahannam itu janji seluruh manusia. Berarti ya Abu Bakar aku di diriku ini ada tersanda dalam neraka. Berarti aku ini ada janji agar masuk ke dalam neraka. Berarti aku harus mampir dulu ke dalam neraka. Maka aku ada tahan menangis Abu Bakar baca ayat. Kadang kau menyambung lagi ayat sama laman. Heh, mun kita jangan menangis. Diikut nyamuk aja sudah bampe. Em aja banyak mana nyamuk sih nih. Malah nyamuk ya. Nuk ampe tak. Ada lagi tuh makan akok Hujan. Kalau masuk akal abu en pusto hujan. Nyamuk di pandiri bunganya. Datang lawan Rasulullah. Abu Bakar sebayang di masjid menangis semalaman nangka itu. Datang lawan Rasulullah biar Nabi aku tahu ay Abu Bakar ikam malam tadi menangis maca ayat nih ikam paham lah Abu Bakar Nang ini nang ulun takunakan ya Abu Bakar artinya Abu Bakar kayak ini kita sabar ya, tani tasanda dalam neraka tapi kita hidup ini siap mana busi nenek nenek nang tak antuk-antuk nih mana busi supaya jangan masuk neraka pang nih mancabut supaya kita mana busi jangan lagi nang tasanda dalam neraka ini kita sudah tercabut kita sanda sekalinya ya Allah anak buah pulang menyanda akan dalam neraka Nah kadang mendidik lawan anak, nah kadang memberikan pengarahan pendidikan agama lawan anak. Itu anak menyandakan diri, apalagi terlibat narkotik narkoba. Seorang itu sudah tersanda, anak buah pula menyandakan. Mandala misanda. Sudah anak menyandakan dalam neraka maka sandanya dalam pulang. Bini pulang menyandakan, ya Allah. Nah buktinya? bini putungan kayak orang kafir. Oh, mama sudah pangantinan, ya Allah. Ada pinandu lagi, betamon di tengah jalan. Heh. Bakuti aja lawan laki di sepeda motor no. Ke pinggir no, batang paha. kira kira kayaknya aku 10 tahun akan datang ada lagi di batang paha. Patangah pada batang paha tuh ya batang kepikut. Iya, nang kejadian ada kalau kisah sudah. Nah, masuk ke dalam desa saruan, makan orang kota, apa no, no bakuti ke batang paha ini nah batang paha laki. Nah laki ini kada kan ahli bisa pindah motor masuk desa, jalannya hanya hendak paspal, batunya gana gana, no gede-gede tahu umpak tiang listrik batahong tiang listrik nang bini tegar berdiri pa nang laki pingsan kenjil nang bini di balakang no berdiri nang laki pingsan diitiin nang laki ini pingsan kalau patah hangkup kada napa kada oh sakalinya tak pingkuti nang nang bini nang di tangah nih kena bayar pak anak berabah pingkuti nang bini cap pingkuti kacaknya tariknya sakok orang nah anak abah iya nang nang dua giginya ninto nang kator tahulah kator Nah, apik-apik bibinian bepingkut lawan laki apik-apik lo kok terjadi bakal kajutan. Kasihan ada lakian. Diturang bilang anak paget ya, apa? seorang hakon juga kan yang menyimba-nyimba cak kakak gak akan bakuti iya, ini linga-linga orang katakan sedikit aja ingin situ aja dulu nanti, Jadi pampihannya bakal kajutan. الفاتحة أعوذ بالله